Baik ya, kita akan membacakan pertanyaan dari Facebook. Cukup bacaan satu pertanyaan saja. Yaitu dari Ropi dari Rangkas Bitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya bekerja di pabrik keramik alat rumah tangga yang membuat piring dan gelas yang dilapisi dengan emas dan perak. Apakah hukum pekerjaan saya? Baik, di dalam Para ulama menjelaskan dan Nabi SAW melarang dibahas dalam TV tentang awinah, tentang tempat wadah dan perabot yang dibuat dari emas dan perak, hukumnya adalah haram. Itu adalah kebiasaannya orang-orang yang sombong. Sendok emas, gelas emas. Maka anda tidak boleh bekerja di situ, bumi Allah luas, rizki sangat luas. Jangan bekerja di tempat tersebut. Lapisannya bukan sepuh, lapisan. Lapisan berarti kalau dipanasi dengan emas, dipanasi dengan api akan terpisah itu emas. Jadi tidak diperkenankan yang demikian itu hukumnya adalah haram, tidak usah bekerja di tempat yang lain. Biarpun untuk wanita nggak boleh gelasnya emas, sendok emas, piring emas, haram itu semuanya. Ya? Itu hanya dipakai oleh orang-orang sombong saja. Piring itu yang penting kan isinya kan begitu, bukan emasnya. Kenapa harus pakai emas? Itu kesombongan. Jadi haram, Anda tidak boleh bekerja di tempat tersebut dan hendaknya harus menarik diri dan yakinilah bahwasanya bumi Allah luas, rizki Allah juga luas sekali, tidak usah khawatir. Pindah ke tempat lain, pasti Allah akan memberi rizki. Semua yang di rizki kita sudah dijatah oleh Allah dan kita tidak akan mati kecuali rizki itu sudah habis.